wa rahimakumullah serta para pendengar setia Radio Muslim di 1467 AM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah kita kembali melanjutkan kajian kita kitab Riyadu As-Salihin dan kita masih bersama bab ar roja bab tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hadis ke-423 dan juga sebelumnya. Di mana hadis tersebut menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kalau seandainya kita ini digambarkan seandainya kita ini tidak berdosa tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa sehingga kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bagi keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam yang pendosa. Ini orang-orang yang memang berbuat dosa. Karena setiap Bani Adam adalah berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata. Allah memiliki iradah, berkehendak secara iradah kauniyah dan secara iradah syariah Iradah kauniyah Allah ciptakan manusia. Secara iradah syariah Allah menyukai hamba-hambanya taat. Akan tetapi secara kauni maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antara mereka ada yang berdosa dan di antara mereka ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sifat bawaan manusia yang dia itu adalah khata ya, mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Maka hadis-hadis yang semacam ini adalah hadis yang menunjukkan luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis ke-424 Imam An-Nawawi menyampaikan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Qal dia berkata, kunna ku'udan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma fi nafarin. Dan bersama kami juga Abu Bakar, kemudian juga Umar. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka berdua dalam sekelompok uh, sahabat yang lainnya. Maka faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit meninggalkan kami untuk melakukan satu keperluan fa'abta'a alaina. Tapi kemudian lama tidak kembali kepada kami. Fa khashina an yuqtata'a dunana. Maka kami khawatir kalau-kalau terjadi apa-apa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entah diculik atau dicelakai dan yang lain-lain. Fa fazi'na, maka kami pun khawatir. Fakumna, maka kami segera berdiri, bangkit untuk mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu awala man fazi' dan aku adalah orang yang pertama kali bangkit. Ya, merasa khawatir kemudian bangkit. Fa kharajtu abtahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, dia bangkit berdiri mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai ataitu haitan lil ansar. Sampai tibalah aku di sebuah tembok ini sebuah apa namanya eh tembok ya pagar begitu miliknya orang Ansor Wadakaral hadis bitulihi sampai beliau ceritakan hadis panjang sampai perkataan beliau yani Abu Hurairah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda idhab wahai Abu Hurairah pergilah sana Faman laqita wara'a hadzal haiti. Maka siapa saja yang kau temui di balik tembok ini, ya an Allah ilaha illallah dan mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu dan hatinya yakin dengan ucapannya tadi, fabashirhu bil jannah. Maka berilah kabar gembira dengan surga. Jadi ucapan la ilaha illallah itu bukan ucapan yang sederhana. Bukan ucapan yang disia-siakan. Tapi harus sering untuk kita kita ucapkan. Ya. Jangan kita sinis dengan orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah mengatakan ente banyak mengucapkan tapi nggak tahu maknanya nggak. Jangan. Tapi sebaiknya kita memotivasi dia. Ya. Mudah-mudahan kerajinan Anda dalam mengucapkan la ilaha illallah, ya, memberikan keyakinan dalam diri Anda, Allah berikan keyakinan pada diri Anda, menambah kefahaman pada diri Anda tentang makna la ilaha illallah. Kalau memang Anda mau berdakwah ya sampaikan kepada dia makna la ilaha illallah. Fanahnu ikhwan, kita ini aula biqauli biiktsaril kaul la ilaha illallah. Kita ini lebih aula lebih utama, lebih seharusnya untuk memperbanyak ucapan apa? La ilaha illallah dibandingkan yang lainnya. Nah, kita sudah tahu ilmunya. Selain itu mengucapkannya adalah dengan yakin. Yakin terhadap kalimat tersebut tentang bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadai, tidak ada sesembahan yang berhak ibadai selain Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan konsekuensi-konsekuensinya bahwasanya kita ini harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yakin bahwasanya la ilaha illallah itu adalah miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan seseorang dunia dan dan akhirat. Nah, kita harus mengucapkannya dengan penuh penuh keyakinan. Ini bukan ucapan yang ringan, ya. Maka perbanyak ucapan apa? La ilaha illallah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhab ya Aba Hurairah faman laqita wara'a hadzal ha'it yaqulu la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah ya temuilah orang yang di balik tembok ini siapa saja yang mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan meyakini kalimat tersebut ya mengucapkan dengan penuh keyakinan maka berilah kabar gembira dengan dengan surga ya maka tugas kita adalah menyampaikan e, kalimat la ilaha illallah maknanya kemudian konsekuensinya sehingga ketika orang-orang mengucapkannya adalah dengan mengetahui makna konsekuensi yakin isinya dan yang lain-lain fabashiru wala tunafiru beri kabar gembira dan jangan kalian bikin orang lari dari kalimat kalimat la ilaha illallah nah ini hadis yang eh, apa namanya eh, pertama yaitu 424. Hadis ini tentu memberikan kabar gembira kepada kita, harapan yang besar bagi kita eh, untuk mendapatkan busro kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mudah-mudahan termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Adapun kekurang yakinan kita maka perlu kita Eh, perbaiki dan kita tambah keyakinan kita. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah menjadikan uh, kunci masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Nah. Hadis ke-425. Ya, hadis ke-425. Uh, eh, pada sebelumnya sering saya sampaikan dan juga dalam beberapa majelis saya menghasung dan memotivasi diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk memperbanyak kalimat apa? La ilaha illallah Entah la ilaha illallah Ataukah la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Man qalaha, man qalaha Fil yaumi mi'ata marrah Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Fil yaumi mi'ata marrah Dalam satu hari seratus kali Kanat lahu idla asri riqab Maka dia seperti membebaskan apa? Sepuluh orang budak Ya, sepuluh orang budak. Siapa di antara kita yang bisa yang bisa bersedekah sebesar satu sebesar membebaskan satu orang budak setiap harinya? Tentu berat. Ya. Kalau di zaman e, eh, suyuhu suyuhina suyuhu suyuhina mbah guru kami itu saja untuk membeli budak itu adalah sekitar Delapan ribu real itu di zaman syuyuhu syuyukhina masih tersisa apa? budak. ya, ketika membeli sekitar delapan ribu real. Real sekarang empat ribu, kalikan saja delapan ribu, hitung sendiri. Ya, puluh berapa? Tiga puluh dua juta. Ya. Kemudian belum mana itu untuk mendatangkan ke Indonesia, ngurus paspornya. Budak juga harus diurus paspornya. Kalau masih kalau masih ada. Di zaman itu masih ada. Guru kami menceritakan bahwasanya gurunya gurunya pernah membeli budak seharga itu. Ya. Guru kami dulu di kelas menceritakan bahwasanya gurunya pernah membeli budak dengan seharga sekitar itu. Itu di sana di Saudi. Kalau untuk mendatangkan ke Indonesia tentu belum ngurus paspornya, kemudian tiket pesawatnya, nah. Masya Allah. Kemudian perbaikan apa? Perpanjangan visanya dan seterusnya Tentu pahal, apa namanya mahal. Ya. Kemudian setelah itu datang ke sini kita bebaskan. Ya. Kita bebaskan. Itu baru satu. Taruhlah 30 juta. Satu. Setiap hari. Sulit. Apalagi ini 10. 30 kali 10. Kalau hitungan duit. 300 juta. Siapa di antara kita yang bisa menginfakkan harta dalam satu hari sebesar 300 juta. Ung 300 ribu saja mot-moten. Jangankan 300 ribu, berapa? 30 ribu. Jangankan 30 ribu. Telung ewu. Jangankan telung ewu. Telung atus. Angel yang boleh duit. Ya, duit 300 sekarang itu apa? Sulit. Ya. Maka Masya Allah 300 juta rupiah tiap hari. Dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Kutibat lahu mi'atu hasanah. Ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayi'ah. Kemudian dihapuskan darinya 100 keburukan wa kanat lahu hirzan minas syaitan fi yaumihi ila an yumsiya hatta an yumsiya hatta yumsiya maka dia pun mendapatkan penjagaan dari syaitan di hari itu sampai sore ya. wala ya'ti ahadun bi afdala minhu tidak ada seorang pun yang bisa lebih afdal dari dia kecuali rajulun ata bi minhu. Kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari dia. Ini udah juragan betul ini. Sehari infak berapa ratus juta? 300 juta. Itu kalau hitung-hitungan apa? Duit. Dan ini hitung-hitungannya bukan hanya sekedar hitung-hitungan duit. Hitung-hitungan pembebasan dari api neraka. Karena satu budak kita bebaskan berarti kita sudah membebaskan diri kita dari api neraka. Setiap anggota budak tersebut kita bebaskan, maka itu adalah hijabun minanar. Kita bebaskan satu budak secara lengkap, berarti lengkap tubuh kita terhijab dari api neraka. Kalau sepuluh, maka semakin ada kesempatan untuk terbebas dari api neraka. Maka perbanyak kalimat tersebut. Fanahnu aula biha. Kita ini lebih utama, lebih layak, lebih seharusnya untuk memperbanyak ucapan tersebut. Ya, dan tidak akan makan waktu lama. Sudah pernah kita coba bersama satu kalimat itu paling tidak enam detik. Ya, kalau sepuluh kalimat berapa jam? satu menit. Ya. Kalau seratus kalimat sepuluh menit. Ya, Masya Allah. Maka perbanyak. Dengan menambah keyakinan kita terhadap kalimat tersebut. Allahu taala a'lam Sob, Ini saya sampaikan karena saya merasa diri saya sendiri mukosir, Banyak kurang dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan saya berharap ini nasihat untuk diri saya sendiri dan juga pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memperbanyak kalimat ini. Kita ini kalau bisa tahlil tiap hari. Ya, mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari paling tidak berapa? 100 kali. Dan bacanya tentu dengan apa? Tenang. Nah, Allah taala alam bi Hadis selanjutnya 325 Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan meridhai Amr bin As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ini terkadang apa? mengucapkan sallallahu alaihi wasallam hanya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal seluruh anbiya berhak untuk kita ucapkan apa? sallallahu alaihi wasallam. Kita ya bersalawat kepada mereka dan juga mengucapkan apa? salam kepada mereka. Karena kita di sejak SD diajari kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nabi yang lain alaihi salam, ya. Kita samakan dong. Sallallahu alaihi wasallam. Karena eh, apa namanya keutamaan atau adab bersalawat itu bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tapi juga kepada nabi-nabi yang lainnya. Salawatullahi wasalamuhu alaihim. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada mereka semuanya. Allahumma amin. Bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ketika beliau Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam mengucapkan doa, menyampaikan kepada Allah, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia, ya, menjadi mereka itu beribadah kepada berhala. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka siapa saja yang mengikuti dia adalah golonganku. Jadi banyak yang tersesat. Banyak umatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang tersesat. Bahkan bapaknya sendiri adalah pembuat apa? Berhala, ya, membuat patung. Nah, Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihi as-salatu Wassalam adalah pembuat patung. Ini dibaca oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Beliau miris ya sedih dengan kenyataan yang menimpa umatnya siapa? Nabi Ibrahim. Ya Allah, banyak sekali pengikut Nabi Ibrahim yang tersesat karena penyembahan kepada berhala. Kemudian beliau membaca tentang firman Allah taala tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Beliau eh, membaca firman Allah Ta'ala yang pertama tadi dalam surat Ibrahim ayat 36 kemudian tentang Nabi Isa adalah tentang dalam surat Al-Ma'idah ayat 118 in tu'adzibhum fa'innahum ibaduk ya Allah tentang Nabi Isa kalau engkau mengazab mereka mereka ini hamba-hambamu ya Allah ini banyak juga umatnya Nabi Isa yang apa tersesat ya Fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Betapa romah, rahmatnya, rahmatnya Nabi Isa. Banyak yang tersesat, kemudian memintakan ampun. Ya Allah, kalau engkau adab, mereka itu umatmu, mereka adalah hambamu. Tapi kalau kau ampuni mereka, maka sesungguhnya engkau ya Allah maha al-aziz, maha al-hakim, maha perkasa dan maha bijak, bijaksana. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Banyak yang tersesat ya Allah akan tapi kalau yang mengikutiku itu adalah pengikutku ya Allah. Jadi ini menunjukkan juga rahmatnya Nabi Ibrahim, kasihnya Nabi Ibrahim terhadap umatnya. Di ayat yang kedua menunjukkan kasihnya Nabi Isa kepada umatnya. Kemudian membaca dua ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua tangannya farafa ayadaihi wa qala Beliau pun mengucapkan doa Allahumma ummati ummati. Ya Allah, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Kemudian menangis. Ya, kemudian menangis. Fabaka. Fakala Allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibrilu, wahai Jibril, Idhab ila Muhammadin, pergilah kepada Nabi Muhammad. Warabbuka a'lam. Dan Rabb kamu tahu apa yang terjadi. Tapi untuk satu hikmah Allah mengutus siapa? Malaikat Jibril untuk menanyakan ada apa. Allah sudah tahu sebelum malaikat Jibril bertanya. Nah, bahkan sebelum diciptakannya bumi dan langit Allah Subhanahu wa taala sudah sudah tahu tentang itu semuanya. Fasalhu ma yubkihi. Tanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang membuat dia menangis. Fa'atahu Jibril, maka datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kenapa engkau menangis. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Wa a'lam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Jibril apa yang dia katakan. Dia terenyuh teringat umatnya. Bagaimana nasib umatnya? Faqala Allah Ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad." Wahai Jibril, pergilah kembali kepada Muhammad, faqul, katakanlah, "Inna sanurdika fi ummatik." Wala nasu'uk. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan membuatmu ridha tentang umatmu dan kami tidak ingin membuat engkau sedih. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah nanti akan membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam ridho tentang umatnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keunggulan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, beberapa faedah di dalam hadis ini eh, sebelum kita masuk pada potongan hadis yang terakhir Ya, hadis di sini atau hadis ini disebutkan atau menyebutkan tentang bagaimana kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dia memikirkan apa? umatnya. Itulah salah satu sifat seorang pemimpin, ya. Yang difikirkan adalah siapa? umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh pemimpin yang paling baik. Qudwah hasanah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira ya Uh, sungguh pada diri Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh dan suri tauladan yang yang baik. Ya, termasuk dalam masalah memimpin. Bagaimana beliau itu sangat perhatian terhadap umat beliau sallallahu Alaihi Wasallam sampai urusan akhirat beliau pikirkan. Nah, dan ini dipikirkan oleh uh, ditiru oleh para khulafa Eh, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka betul-betul menghindari kedoliman, bagaimana mereka betul-betul berbuat adil sampai ketika itu diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab ya eh, menjadi khalifah ya, duduk di majelisnya tidak ada sampai, sampai beberapa tahun tidak ada orang yang mengadu tentang kedoliman. Tapi dia sendiri merasa takut dari kedoliman sampai dia berkata kepada dirinya, Ya Umar, wahai Umar, kalau seandainya ada seekor bighal, ya, seekor bagel e, terpeleset di jalan Baghdad, di jalan Irak, maka engkau akan ditanya kelak pada hari kiamat. Ya Umar, ya Ibn al-Khattab, lima ma sawaita tariq. Kenapa kau tidak ratakan jalan sehingga keledai itu atau kuda itu terpeleset, masalah? Ini masalah kuda terpleset pun dipikir oleh siapa? Umar bin Khattab. Sementara kita kalau jadi apa? Kita jadi pemimpin, anak kita kepleset nggak peduli. Ya kan? Ini apa namanya? Lantai rumah ini kira-kira nanti anaknya kepleset apa enggak, ya. Kemudian apa namanya? Kita menjadi um, milik memiliki tetangga kira-kira kalau tetangga lewat ini kesakitan apa enggak misalnya begitu. Ini kadang kita kurang kurang memperhatikan. Umar bin Khattab sampai keledai pun dipikir, keledai atau bival, Ya. Dipikir, padahal jaraknya pun di tempat yang jauh. Seandainya ada seekor keledai yang terpleset, kesandung di Baghdad sana, maka engkau wahai Umar bin Khattab, dia berkata kepada dirinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima satu hari. Kenapa kau tidak ratakan jalan itu sehingga ada keledai terpleset? Lihat, urusan keledai saja dipikir oleh Umar. Ini menunjukkan keadilan di zaman Umar bin Khattab luar Luar biasa. Sehingga ketika ada utusan dari atau ada tamu, ada kunjungan dari apa namanya? negara-negara luar Persia atau Romawi, kemudian masuk ke kota Madinah mencari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mereka pun ditunjukkan kepada Umar yang sedang tiduran di bawah pohon. Sehingga keluarlah kata-kata mereka yang masyhur, ya apa namanya? aminta lama adalta. Sesungguhnya engkau bisa merasa aman seperti itu tatkala kamu berbuat berbuat adil. Ya. Ini adalah eh, apa namanya? sikap yang dicit yang ditiru oleh para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ulama uh, eh, khulafa ar-rasyidin. Rahmat mereka luar biasa, keadilan mereka luar biasa. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Ya, beliau memikirkan umatnya. Ya, memikirkan umatnya. Ada beliau ummati Umat Ini adalah rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya pun memikirkan seperti itu. Memperhatikan keluarga kita, memperhatikan tetangga kita, memperhatikan kanan kiri kita dan seterusnya. Nah, kemudian eh faedah selanjutnya bahwa di antara sunnah berdoa mengangkat tangan. Nah, di antara sunnah berdoa adalah mengangkat tangan. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam me mengangkat tangan dalam berdoa. Ini doa hajat. Doa ketika seorang membutuhkan sesuatu. Adapun cara mengangkat tangan itu tentu berbeda-beda. Sebagaimana diterangkan dalam e, ajaran Islam yang telah kita e, ketahui bersama. Misal, bagaimana mengangkat tangan atau bagaimana sang khatib mengangkat tangan. Ya. Kalau khatib mengangkat tangan adalah dengan apa? Isyarat telunjuk. Kemudian bagaimana apabila doa itu adalah doa ibtihal. Doa yang mati-matian. Ini doa apa? Doa pamungkas. Betul-betul doanya orang kepepet. Ibtihal. Itu mengangkat tangan tinggi sampai kelihatan apa? Ah, ketiaknya. Hingga saking tingginya kelihatan apa? Ketiaknya. Dan mungkin karena saking tingginya, maka seakan-akan tangan itu apa? Punggungnya di atas, ininya apa? Telapaknya ke ke bawah. Yang mungkin ditafsirkan oleh sebagian uh, kaum muslimin bahwasanya ketika doa tertentu maka membalikkan apa? Membalikkan telapak tangan seperti wallahu taala alam kalau yang membalikkan saya tidak tahu. Mungkin asalnya adalah begini. Sehingga punggung telapak tangan ke atas ya dan efek-efeknya nah, apa namanya? telapakannya menghadap menghadap ke bawah. Itu doa ibtihal, doa mati-matian, ya. Kemudian ada juga doa hajah, doa yang untuk memohon hajat biasa. Kalau Syekh Abdul Razak menerangkan ada dua cara. Yang pertama begini, ya, dengan merapatkan dua tangan, kemudian menghadapkan telapak tangan ke arah atas. Kemudian yang kedua seperti ini. Merapatkan kedua tangan dan menghadapkan telapak tangan ke ke wajah kita, ya. Ini tergantung. Ya, pada doa-doa mutlak seperti itu. Nah, wallahu taala alam ini disunahkan untuk mengangkat tangan. Kalau begitu boleh dong Ustaz doa tanpa mengangkat tangan? Boleh, Masya Allah. Salah satu ibadah yang paling penak itu doa. Salah satu ibadah yang paling enak doa. Doa itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kalau tidak berdoa, Allah murka. Kalau kita berdoa, Allah cinta, semakin banyak doa Allah semakin cinta dan doanya terserah selera kita. Itu do, ibadah yang paling kepenak sambil duduk, ya Allah, mudah-mudahan hutangku lunas ya Allah. Nah, Masya Allah. Itu sudah ibadah yang luar biasa. Walaupun tanpa mengangkat tangan. Seliwer, ya Allah, nikahkanlah aku ya nah, Gitu kan? Itu seliwer meneng ya Allah subhanallah karunikan aku bada, anakku padaku anak-anak yang solihah bukan seliwer kemudian dua kali lagi bukan <laughs> kan? nah jadi seperti itu masya Allah doa minta kepada Allah bagaimanapun caranya entah dengan mengangkat tangan entah tidak tapi adabnya doa itu adalah dengan mengangkat tangan sebagaimana juga dalam hadis seorang rojul yutilus safara ya uh, eh, yamuddu yadayhi ila sama as'atha aghbara orang yang safarnya panjang hadis kemudian apa namanya uh, rambutnya acak acakan as'atha aghbara ya yamuddu yadayhi ila sama kemudian dia mengangkat tangannya menuju ke menuju ke langit ya yaqulu rabbi rabbi ya dan mengatakan dia rabbi Rabbi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faana yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang itu akan dikabulkan? Wong makannya saja dari yang haram, pakaiannya saja dari yang haram, ya. Dan dia tumbuh itu dari yang yang haram. Naudzubillahi Maka salah satu adab berdoa adalah mengangkat mengangkat tangan dan cara mengangkat tangan adalah sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah dia menjadi khatib ataukah doa itu adalah doa ibtihal, ini doa mati-matian bahasa saya ini doa mati ya. Doa ibtihal sebagaimana dulu juga dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perang Badar, beliau mengangkat tangan saking tingginya ya. Kemudian juga doa hajat eh, permohonan biasa dengan cara merapatkan kedua tangan dan menghadapkan ke arah langit atau merapatkan kedua tangan dengan menghadapkan keduanya ke arah wajah kita. Wallahu taala alam bi as-shawab. Kemudian yang selanjutnya Faedah selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa Allah itu di tempat ketinggian. Ya, Allah itu di tempat ketinggian. Ini apa faedahnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan karena kita semua secara fitrah meyakini bahwasanya Allah itu di atas. Ya. Sampai orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah di atas pun secara fitrah tangan ketika mohon itu langsung menuju ke atas. Bahkan seorang awam pun Orang awam pun, ini secara fitrah langsung menuju ke ke atas. Orang awam pun kalau ditanya tentang masalah bagaimana bu masalahnya, bagaimana pak masalahnya, gih sampun, kulo sampun, legowo, sedaya menikah sampun kula pasrahaken ingkang wonten nyinggil. Saya sudah pasrah Pak, sudah pasrah Bu. Semua masalah ini sudah saya pasrahkan kepada yang di atas. Itu orang awam. Orang yang mungkin belum pernah ngaji kitab tauhid, kitab lum'atul i'tiqad, belum pernah ngaji apa namanya? akidah yang dikatakan sebagian orang sebagai akidah Wahabiyah. Ya, kalau ditanya saya pasrahkan kepada yang di atas. Ya. Subhanallah, ini fitrah. Ya, fitrah pada manusia. Nah, dan kita kalau memohon Hati kita langsung ke atas. Walaupun mata kita nunduk, hati lari ke atas. Bukan kemana-mana. Ini adalah hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala fil fil ulu eh, di di ketinggian. Nah, wallahu taala a'lam bi Faedah selanjutnya bahwa umat ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat lain. Allah akan meridokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membesarkan dan melipat gandakan pahala umat ini dibandingkan umat yang yang lain. Sebutkan dalam hadis bahwa permisalan umat ini dibandingkan umat yang lain kama salir rajul sebagaimana permisalan seorang istajara ujara yang menyewa para pekerja ya mencari pekerja upahan fa ya'maluna baina um, ya'maluna minas sabah ila dhuhr di mana para pekerja itu bekerja mulai dari pagi sampai zuhur fa yu'ti haula ala dinar dinar kemudian setelah selesai para pekerja yang bekerja dari pagi sampai Duhur berapa jam kira-kira? Sekitar 6 6 jam. Dikasih satu dinar, satu dinar. Thumma stajara ujara. Kemudian dia menyewa pekerja yang lain. Ya'maluna maluna mina ilal ilal asr Mereka kemudian bekerja dari waktu duhur sampai asar. tiha ha'ula ala dinar dinar. Kemudian setelah selesai di waktu asar dikasih masing-masing pekerja satu dinar, satu dinar. Summasta'jara ujara. Kemudian mereka itu atau dia itu menyewa lagi para pekerja. Ya'maluna minal asr ilal maghrib. Bekerja dari asar sampai maghrib. Sekitar berapa? Mungkin satu setengah jam, dua jam. Ya, sudah selesai. tiha ula ala dinarain dinarain. Mereka dikasih dua dinar, dua dinar. Sehingga kemudian eh, tajal awalun. Orang-orang pekerja pertama protes. Kenapa kau kasih mereka itu dinarain, dinarain, dua dinar, dua dinar sementara waktu kerja kami lebih panjang? Kata penyewa tadi, laki-laki tadi, "Adzalamtukum?" Apakah aku mendolimi kalian? Tidak. Ya sudah. Jadi mereka bekerja sesuai dengan dan diberikan upah sesuai dengan pekerjaannya. Sementara yang akhir bekerja dan dilebihkan. Terserah bagi sang majikan. Demikian juga umat ini. Umat ini adalah umat akhir zaman. Tapi pahala mereka lebih berlipat-lipat dibandingkan umat-umat sebelumnya. Ini diantara apa? Keutamaan umat ini. Maka bersyukurlah menjadi umat akhir zaman. Ya. Bahkan disebutkan umat akhir zaman ini memiliki kelebihan. Sebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan datang satu zaman ya, di mana orang yang memegang agamanya itu seperti memegang bara api orang yang beramal di zaman itu mendapatkan pahala seperti sepuluh orang dari kalian. Ini sepuluh orang dari mereka ataukah dari kami ya Rasulullah? Sepuluh orang dari kalian. Ah, ala khamsin ya. Lima puluh orang, mohon maaf. Khamsina minkum. Ya. Dilipatkan seperti lima puluh orang dari kalian. Jadi dari kalangan para para sahabat. Jadi pahala orang yang beramal di akhir zaman, di mana zaman fitnah, ya, penghalang-penghalang untuk berpegang teguh pada agama itu semakin sulit. Fitnah merajalela, pemaling-pemaling seseorang dari agamanya semakin besar. Di antara pemaling-pemaling itu adalah apa? Syaitan. Ya. Kemudian di antaranya adalah kurona su, teman yang buruk yang semakin mudah didapatkan di zaman sekarang ya. Kemudian juga di antara pemaling agama adalah an-nafas al-ammaratun bisu al-ammaratu bisu jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan keburukan semakin banyak ya. Faktor-faktor yang menyimpangkan seorang di zaman sekarang ini sudah semakin banyak. Kalau zaman dahulu orang mau pacaran Waliyahdubillah mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita semuanya. Dan juga mengampuni siapa di antara kita yang pernah terjerumus ke dalam hal itu. Ya Allahumma amin. Ya. Kalau zaman dahulu mau pacaran itu harus surat, kadang kilat, ketangkep calon mertua. Ini surat apa ini katanya? Ya, ternyata surat dari pacar. Atau dulu mungkin modelnya diselempetkan di buku catatan. Hmm, ini pengalaman bersama atau pribadi ini? Eh, sempetkan buku catatan. Ya. Kalau sekarang semakin kesini sini muncullah yang namanya wartel. Jadi untuk pacaran nunggu antri. Ya kan? Kadang waktu cari waktu yang apa? Murah jam 6 ke bawah, sebelum jam 6. Ini pacaran ekonomis. Ya. Kemudian berkembang kesini ada yang namanya apa? SMS. SMS itu muncul pertama kali tahun berapa? Tahun sekitar tahun 2000, ya kan? 2000 betul ya? Ya, sekitar 99. Wong saya ingat sekali itu. Ya, dulu di Madinah itu teman-teman itu belum ada jarang ya sekali yang pegang HP. Kita dulu santri Madinah datang, mahasiswa Madinah datang bawa HP. Uh, barang mahal itu. HP itu barang mahal itu. Masya Allah. Kartunya saja mahalnya luar luar biasa. Ini pegangannya HP ini. Jadi kita ke Madinah lihat teman-teman juga sebagian pegang HP. Nah, kita belum pegang HP. Saat itu kita tahunya hanya telepon lewat apa? Wartel. Tadinya lewat kartu. Ya beli kartu 100 real, cari waktu yang murah, kemudian kita ngantri, seperti itu terus. Sampai tiba zamannya SMS. Pas saat itu sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman gitu, saya dipanggil Z Z Z, ada SMS. Oh, iya iya sini. Iya, Ya, ambil HP-nya. Halo, assalamualaikum. SMS Z, SMS katanya. Ini zaman pertama saya tahu SMS. Apa itu SMS katanya? Surat itu itu baca itu loh, masya Allah. Jadi ternyata bisa nulis di dalam apa? HP. Sejak itulah kemudian saya menikah. Setelah itu menikah dan diajari istri saya untuk nulis apa? SMS. Ya, yang ngajari siapa? Istri itu. Ketika pulang diajari, oh cara nulisnya begini. Nah, sudah ke Madinah kemudian apa? SMS-an. Zaman berubah terus WA. Zaman berubah terus video call. Jadi kemungkinan dan kesempatan untuk berbuat maksiat pun dengan itu semakin mudah. Belum nanti mungkin muncul zaman yang namanya hologram. Hologram, nggak tahu toh? Alhamdulillah. <laughs> Ini hologram itu layar itu bisa memunculkan apa? Gambar di udara. Ini kan ngeri. Ya, fa'ala kulihal mudah-mudahan Allah melindungi kita. Ya, dari semacam fitnah. Kesempatan untuk menyimpang di zaman-zaman ini semakin besar. Oleh sebab itu kita apa namanya? E, harus e, berhati-hati, ya. Maka ibadah di zaman sekarang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya ya ibadah di masa haraj di masa bergejolaknya fitnah di masa banyaknya pembunuhan dan yang lainnya seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa pahalanya besar pahalanya besar ibadah di zaman-zaman di akhir-akhir zaman Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa yang menyelamatkan dengan izin Allah seseorang di masa fitnah adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian di antara keutamaan yang diberikan oleh umat Rasul kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini orang yang terakhir, akan tapi masuk pertama kali masuk ke dalam surga. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirunal awwalun." Kita ini yang terakhir tapi yang pertama. Nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita ini adalah orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian di antara keutamaan yang diberikan oleh umat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis ya fudiltu uh, ala sairil anbiya bi khamsin lam yu'tahunna uh, ghairi ada lima perkara yang diberikan kepadaku kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat yang yang lainnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah nusirtu birra'ab uh, masirata syahrin aku diberi pertolongan oleh Allah dengan ditebarkannya rasa takut kepada musuh ketika jaraknya satu bulan perjalanan. Nah, di antara kisah yang disebutkan itu adalah ketika apa? Herakl yang ada di Romawi dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Itu ketika surat itu sampai, baru suratnya itu Dibaca surat itu gempar. Ya, Imperium Romawi sampai gempar. Itu baru yang datang apa? Suratnya, Masya Kemudian di antara yang diberikan keistimewaan terhadap umat ini adalah wajulat lial ardu masjidan wa tahura. Tanah itu atau dijadikan untuk umatku tanah itu adalah alat bersuci dan juga tempat untuk salat. Ini diantara keutamaan uh, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa uhillat liyal ghanaim walam tuhal min qab, uh, min qabli. Di, di, dihalalkan bagiku ghanimah bagi umat ini dan sebelumnya tidak dihalalkan. Sebelumnya itu kalau ada ghanimah dikumpulkan. Ya, kemudian sampai nunggu datangnya apa? api dari langit untuk membakar e, ghanimah tersebut. Dan api itu tidak akan turun kalau ada orang yang curang mengambil ghanimah sebelum dikumpulkan. Jadi harus kumpulkan semuanya. Kalau ada yang ngambil, api nggak akan turun. Sampai terjadi kisah Nabi yang apa namanya? Eh, membaik, me, menyumpah satu persatu, bersalaman satu persatu sampai ada orang yang e, melekat di tangannya. Kemudian diantaranya adalah syafaat. Rasul saw diberi e, syafaat yaitu syafaat al-udhma syafaat yang tidak bisa yang tidak akan diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni asy-syafa'ah li ahli al-mauqifi jami'an syafaat untuk seluruh penduduk mahsyar saat itu untuk dipercepat hisabnya mereka menunggu, menunggu, menunggu sehingga datang kepada Nabi Adam mengatakan Nabi Adam saya tidak memiliki syafaat itu. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh mengatakan Nuh saya enggak memiliki syafaat itu. Idhabu ila uh, Ibrahim. Pergi mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan laisali, laisali tidak saya idhabu ila Musa. Pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan tidak bisa pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak bisa pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu Alaihi Wasallam annali anali itu adalah syafaat yang akan diberikan kepadaku. Ini syafaat udma. Di antara syafaat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam selain syafaat syafaat udma, ya ini dimiliki oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ada syafaat yang lain. Di antaranya adalah syafaat untuk adanya penduduk surga yang masuk tanpa hisab, ya tanpa hisab tanpa adab, langsung makbleng ya, 70 ribu di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat untuk uh, penduduk surga agar meningkat apa namanya? tingkatannya di surga. mendapatkan sesuatu yang lebih dari jatahnya. Kemudian syafaat uh, apa namanya? untuk orang-orang yang tasawat e, sayyiatu muhasanatuhum. Yang timbangan keburukan dan kebaikannya sama untuk masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat yang orang-orang yang yadkhulunan nar kemudian yakhruj eh, fala fala yadkhulun fa yadkhulul jannah. Orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam neraka karena timbangan keburukannya lebih berat, akhirnya diberi syafaat sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka dan mereka akhirnya masuk ke dalam surga. Kemudian juga syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ahlu kabair, orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian diberi syafaat sehingga mereka keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kemudian juga syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk takfiful adab, meringankan adab sebagian penduduk neraka. Ini diantara syafaat-syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat ahlul jannah untuk masuk ke dalam jannah. Nah, e, ini adalah perkara-perkara yang e, merupakan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat ini, ya uh, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Wallahu taala a'lamu bissawab dan dengan ini maka uh, apa namanya? kita senantiasa berharap eh, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memberikan ampunan kepada kita semuanya, berikan keutamaan kepada kita semua dan masukkan kita ke dalam surganya. Allah. amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM. Murnikan akidah, menebarkan sunnah.